Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pemula dan kita berharap mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar terus dapat mempelajari bahasa Arab ini dan insya Allah menggapai apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mempelajari bahasa Arab ini mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman as-salafus salih. Ahibati fillah, adapun saudara-saudara kita yang masih berbaring di rumah sakit atau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya uh, ujian berupa sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua tambahan kesabaran tambahan pahala dan insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesembuhan baiklah ikhwan wa akhwat fillah kita masih di ad-darsul ashir <clears throat> kita masih di ad-darsul ashiru pelajaran ke-10 dan alhamdulillah nas hiwar pada pertemuan sudah kita baca. Alhamdulillah. Dan e, beberapa tamarin, beberapa latihan juga telah kita baca pada pertemuan lalu. Kalau tidak salah sudah, sudah sampai di latihan pertama, ikhwan. Sahih? Iya. Ajib anil asilatil atiyah sudah kita baca ini kan? Ya. Kita masuk sekarang ke at-tamrin Latihan kedua. <clears throat> Tapi sebelumnya ana mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat karena suaranya mungkin agak sedikit uh, berbeda. Karena beberapa hari ini eh, suara agak sedikit uh, menurun sehingga agak sulit untuk menaikkan volume suara. Sekali lagi mohon maaf. At-tamrin asani latihan kedua. Dha'fil faragi fi ma yali ad-dhamir hu atau ha. Sebelumnya ini ada di halaman eh, uh, 57. Sab'atun wa khamsun. Baik buku cetakan baru maupun buku cetakan lama. Ada di safhah sab'un wa khamsun halaman 57. At-tamrin asani latihan kedua. Dha'fil faragi fi ma yali ad-dhamir hu au ha. Dha'fil faragi. Ma mana dha'? Ma mana dha' ya ikhwan? Hmm? Dha' letakkan. Dha' maknanya letakkan fil faragi di tempat yang kosong fima yali dalam apa-apa yang berikut maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut ad-dhamir dengan kata ganti hu atau ha hmm. letakkan di tempat yang kosong dalam kalimat e, berikut dengan kata ganti hu atau ha <clears throat> Apa beda antara hu dan ha ya, kawan? Antum masih ingat di uh, hiwar yang lalu, dialog yang lalu? Okay. Ada kalimat misalnya masmuhu hmm. ismuhu hamzatu, ismuhu hamzah. Hamza. Ahlan wa sahlan. Nah. Marhaban bikum. Tafadhal. Ismuhu Hu di sini, ma mana hu di sini, ikhwan? Ya. Maknanya huwa. Huwa. Dia. Ismuhu namanya. Hamzah tuh lihat Hamzah. Berarti hu di sini untuk dia laki-laki, untuk dia laki-laki. Kata ganti orang ketiga laki-laki. Adapun ha, hmm, Antum lihat kalimat e, misalnya yang di sini menggunakan ha adalah zauj zaujuha. Hmm, sah. Zaujuha. Antum lihat di halaman 55 cetakan baru. Di bagian paling bawah ada kalimat zaujuha. Hmm, ha, zauj, mana zauju ya, kawan? Suami. Zaujuha. Ha, suaminya, suami dia. Ha di sini sama dengan hu, orang ketiga, dia. Akan tapi bedanya apa di sini, kawan? Hmm, di di sini ha dia perempuan muannas. Kalau tadi hu ismuhu laki-laki, kalau zaujuha ha di sini untuk <clears throat> untuk perempuan. perempuan. Mafhum insyaallah, paham? Fahim, insyaallah. Baik. Baik, kita mulai. Ana berikan uh, satu contoh misalnya di nomor satu. Ana utikum misalan. Al-jawab li rakam wahid. Jawaban untuk nomor satu antum lihat ya ikhwan. Istami' jidan. Wahid. hadhil bintu talibatun. Hadhil bintu talibatun. Ismu lalu di situ ada tanda titik-titik. Zainabu ismu titik-titik. Zainabu. Bagaimana jawabannya? Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Ismuha Zainabu. untuk melihat di sini isinya ya ikhwan. Ismuha. Kita menggunakan ha, hiya, dia perempuan. Apa sebabnya kita tidak tidak menggunakan hu ya ikhwan? Kenapa tidak kita jawab ismuhu misalnya? Nah, karena bintun. Ah, karena bintun. Ha di sini kembali ke siapa ya ikhwan? Ke bint. Ke al bint. Mana al bint ya ikhwan? Anak perempuan. Anak perempuan. Hadhil bintu, anak perempuan ini talibatun seorang seorang seorang siswa atau seorang murid. Ismuha namanya. Hmm, dari ha di sini kembali ke al bint al bint muannas maka perempuan maka kita gunakan kata ganti ha ismuha bukan hu sekali lagi jawabannya antum dengarkan wahid hadhil bintu talibatun ismuha zainabu nah واضح يا اخوان جلاس واضح واضح ان شاء الله طيب الان نبدا رقم اثنان فضل يا رضوان اثنان محمد طبيب وابن وابنه مهندس sekali lagi Muhammadun Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun wabnuhu muhandisun ahsant Muhammadun tabibun wabnuhu hmm, muhandisun terjem awalan ya akhil kirim Ridwan uh, Muhammad adalah seorang dokter nah dan anaknya wabnuhu anaknya anaknya seorang insinyur. insinyur atau arsitek muhandis. Mengapa kita menggunakan domir hu di sini, ikhwan? Wabunuhu bukan wabunuha. <clears throat> Lima ada apa sebabnya? Muhammad. Ah, nah, sant. Karena hu atau domir kata ganti di sini kembali ke Muhammad. Muhammad muzakkar laki-laki maka kita gunakan domir hu, huwa untuk laki-laki. Wa bunuhu, muhandis. Jadi tidak benar kalau antum jawab wabnuha muhandisun hadza khata'un kabir antum bilang wabnuhu muhandisun أحسنت يا أخي الكريم ثلاثة فضل يا محمد <coughs> ثلاثة هذا الرجل تاجر كبير نعم اسمه نقطة نقطة عبد الله نعم هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله جيد هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله لماذا نستعمل ضمير مذكر يا محمد لأن رجل مذكر نعم، الرجل مذكر نعم اسمه عبد الله تترجم أولا يا أخي الكريم Laki-laki ini seorang pedagang yang besar نعم Namanya Abdullah جيد أحسنت اسمه نمانيا عبد الله أربعة تفضل يا أخي الكريم أربعة آمنة wa wa um wa ummu wa ummu huwa atau ha wa ummuha naam wa ummuha fil matbah wa ummuha fil matbahi naam fil ghurfati apa sebabnya al ghurfah majrur di sini ikhwan tanda tanda huruf terakhirnya kasrah ghurfati apa sebabnya didahului huruf jar didahului oleh halfur jar aina halfur jarnya fi fi fil ghurfati begitu kalimat fil matbahi Al-matbakhi juga majrur dikarenakan ada sebelumnya ada harful jar. Nah. Eh, sekali lagi jawabannya ah, Imam maratan Nakhro. Aminatu. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil ghurf fil mat fil matbahi. Tarjim awalnya Imam, fahimta? amina Nah. Di... Nah, mana al-ghurfah? Kamar. Di dalam kamar. kamar di dalam kamar dan ibu ibunya ibunya di dalam al-matbah tempat masak dapur. ah dapur nah Aminah di dalam kamar dan ibunya ada di dalam ah, dapur nah wa ummuha kita gunakan di sini ha nah khamsah kalau akhir kirim <coughs> khamsah <coughs> nah Aisyah tu Aisyah tu tabibat Tabibatun. Tabibatun. Aisyatu tabibatun. Naam. Wa ukhtuhu mumarridatun. Wa ukhtuhu mumarridatun. Sahih ya ikhwan? Sahih atau khata? Wa ukhtuhu khata. Mumarridatun. Limada khata? Kenapa salah di sini? Iya. Ah, seharusnya wa ukhtuha. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Sekali lagi ya, akh, ya akhir kirim ah Farhin. Aisyatun عائشة عائشة طبيبة وأختها ممرضة نعم أنت ترجمعkan أخي عائشة دكتور نعم. saudaranya perawat نعم أحسنت نعم ستة يا أخي الكريم رضوان ستة خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله نعم جيد خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله لماذا نستعمل nasta'mil المذكر mudzakkar di sini? Kenapa kita gunakan kata ganti untuk laki-laki ya Ridwan? Karena kembali kepada Muhammad. Nah, kembali kepada Muhammad Muhammad muzakkar maka kita gunakan dhamirnya muzakkar. Dhamir muzakkar. Nah, min fadlik eh, terjem awalan ya akhir Karim. Muhammad keluar dari kelas. Nah. Dan dia keluar bersama temannya dan keluar bersamanya Kamar. temannya. Temannya. Nah, dan keluar bersamanya kawannya atau temannya. Nah. جيد احسنت واضح يا اخوان ان شاء الله واضح jelas Wadah. طيب الان نفتح المجال للمستمع Baik. Bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan, Anda bisa berinteraksi langsung. Anda bisa menghubungi di 8236543. Kami sampaikan kembali untuk sesi tanya jawab. anda <clears throat> bisa menghubungi di 0218236543. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dwi di Tambun. Di Tambun ya, Pak. Silakan. Silakan Pak Dwi. Ada bukunya, Pak? Ada. Ya, silakan. Hadhil bintu talibatun. Dibaca dulu nomornya, rakam wahid. Oh. Wahid. nah Hadhil bintu talibatun. nah Ismuha Zainabun. Ik- ismuha Zainabun atau Zainabu Zainabu. nah kenapa Zainabu bukan Zainabun ah Dwi Hmm. Semua nama perempuan dia tidak dia mamnu' minas sarf. Tidak boleh diberikan tanda Tanwin. tanwin. Tanwin. Naam, ahsan. Ah. Naam, fadal istamir ya Hadwi. Isnan. اثنان Naam, محمد طبيب naam. وابنه مهندس جيد وابنه مهندس طيب استمر ثلاثة ثلاثة هذا الرجل تاجر كبير نعم اسمه عبد الله اسمه عبد الله نعم أربعة نعم آمنة في الغرفة آمنة أو آمنة آمنة آمنة في الغرفة نعم وأمها في المطبخ جيد أحسنت خمسة خمسة عائشة طبيبة وأختها ممرضة نعم جيد جميل الستة نعم خرج محمد من الفصل وخرج, وخرج معه زميله تمام ممتاز جيد بارك الله فيكم شكرا أهلوي Ustaz, Ya. Uh, eh, istri pengen juga. Ya, silakan tafadhol. Pak Dwi. Eh, kita tanya tadi ya, punya basic sebelumnya deh. Tanya. Pak Dwi? Enggak Eh, Pak Dwi ya, ditanya nih punya sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Pak Dwi? Uh, pernah dikit. Oh, gitu Masya Allah. Tanya. Ya, lanjutkan. Mau dilanjutkan? Tafadhol. Silakan dibaca istrinya, total. Uh, enggak enggak jadi, Oh, iya. oh enggak jadi. Lah, bas khair insyaallah. Hayakumullah. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya silahkan kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar yang ingin berinteraksi di 8236543. Assalamualaikum. Dengan siapa kamu di mana? Oh, Mbak Ihsan ya. Oke Kaifahalukum Ihsan? Masya Allah. Silakan Umu dibaca. Tafadhal rekam wahid. Wahid. Hadhil bintu tabibatun ismuha Zainabu. Sekali lagi Umu. Wahid. Hadhil bintu tabibatun. Di sini ana tulisannya talibatun. Oh, iya. Sah? Hadhil bintut talibatun. Naam. muha Zainabu. Jaid. Isnan. Naam. Muhammadun tabibun wa banuhu muhandisun. Jamil. Salasa. Hazar rajul hazar rajulu tajirun kabirun. Naam. اسمه عبد الله اسمه عبد الله اسمه عبد الله نعم جيد أربعة, أربعة. آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ ممتاز نعم خمسة عائشة طبيبة وأخت وأخته وأخت وأختها نعم ممرضة جميل ستة نعم خرج محمد من الفصل وخرج معه زي زميلها زميل زميلها Kenapa zamiluha Ummu? Kembali ke Muhammad di sini. Ha, Nah, iya. Kata gantinya kembali ke Muhammad. Muhammad laki-laki perempuan Ummu? زميله Zamiluhu. Sekali lagi Ummu, kharaja Muhammadun. kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluha. Wa kharaja wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam, jayyid ahsant. Barakallahu fikum. Syukran ummu. Iya. Baik. Ya, satu kesempatan lagi kita berikan. Oh, dua kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bergabung di 8236543. Silahkan pelajaran yang ke-10 dan latihan yang kedua. Assalamualaikum. Ya, dari mana dengan siapa? Dari Umu Abdillah di Karawang. Ya. Karawang ini mana nih, Bu? Di Karawang Timur. Alhamdulillah. Jelas ya, Bu ya di sana ya? Alhamdulillah jelas. Masya Allah. Uh, Umu siapa tadi? Umu Abdillah. Oh, تفضل Umu Abdillah. Tafadhali. Rakam 1. Wahid. Hadihil bintu to wahid. Nah. Hadihil bintu talibun ismuha. Talibatun. Sekali lagi Umu wahid hadihil bintu tolibatun ismuha Zainabu Mumtaz Isnan Naam Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun Mumtaz uh, um, Umu paham yang dibaca? Insyaallah Taib Salasa Salasa Hada rojulu tajiru Diperhatikan panjang pendeknya Umu ya. Salasa Nah Hadar rojulu. Hadar rojulu. Hadar Nah. Hadar rojulu tajiru kabirun ismuhu Abdullahi. Jahid, labas, naam. Arba'ah. Aminatu. Ah, sekali lagi. Aminatu. Arba'ah. Aminatu fil hurfati wa ummuha fil matbahi. Mumtaz. Khamsah. Nah. عائشة طبيبة وأختها ممرضة Jamil. Nah. ستة خرج محمد من الفصل وخرج معه ز- زميله Zamiluhu. Ahsanti. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu kesempatan lagi silakan bagi Anda yang ingin eh, menjawab pertanyaan di 8236543. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Di baru saya ya. Kaifa haluk Umu tegar? Ya. Kaifa haluk? Ah, mama nak kaifa haluk? <laughs> Bagaimana kabarnya? Hmm, sehat. Fadhal. Naam. silakan Umu, rakam wahid. Wahid. Hadihil bintu talibatun nah. ismuha Zainabu. Jaid. Isnan Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Nah. Salasah Salasa. Salasa. Naam. Hadar rajulu tajirun kabirun. Naam. Ismuhu Abdullahi. Naam. Arba'a. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Jamil. Khamsa. Naam. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarrizatun. Mumtaz. Sita. Kharaja Muhammadun min al fasli وخرج معه زميله تمام جيد أحسنتي بارك الله فيكم شكرا عليكم kita lanjutkan at-tamrin Latihan ketiga. Unzur kitab ya, ikhwan. Sepertinya cuaca di sini, sini dia agak dingin sehingga banyak ikhwan agak sedikit capek sepertinya ini. Nah. At-tamrin as-salis. Latihan ketiga, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati, mana hati? Nah, berikan. Nah, atau datangkan. Khamsata lima. Mana khamsa? Lima. As'ilah. As'ilah jamak min? Soal. soal. Lima soal wa ajwibah. Nah, dan juga dan jawabannya. Kalmisal al-ati. <coughs> kalmisal mana kalmisal? Seperti contoh. Seperti contoh al-ati berikut ini. Nah. Lihat. A'indaka qalamun? A'indaka qalamun? Al-jawab na'am. Indi qalamun. Na'am. Indi qalamun. Nah. Antum diminta untuk membuat lima soal dan jawaban yang Eh, seperti pada contoh ini. Kalau anak boleh mulai, anak berikan contoh lain misalnya. A'indaka kitabun, a'indaka kitabun, jawabannya. Naam, indi kitabun. Naam, indi kitabun. Jadi jawabannya semua, naam semua. Ya. Nanti lah, nanti insya Allah pada uh, latihan keempat insya Allah nanti. Naam. فهمتم واضح إن شاء الله جلاس واضح نعم mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang di rumah jelas إن soalnya ini نعم نبدأ منك يا أخي الكريم نقرأ المثال نعم نعم قرأنا المثال أنت تأتي بالجواب نريد جوابا واحدا عندك سيارة نعم عندك نعم. عندي سيارة ما شاء الله نعم عندي سيارة جميل نعم يا أخي الكريم عندك ثوب ثوب ما معنى ثوب يا إخوان قميص آه، طقيان نعم جيد جميل أعندك قميص نعم عندي قميص نعم صوب أو قميص ما في مشكلة طيب فضل يا أخي الكريم أعندك حذاء حذاء ما معنى حذاء هذا هذا جريد يعني حذاء يعني. ما معنى حذاء سباتو حذاء أحسنت أخي أعيد أعندك حذاء نعم عندي حذاء نعم عندي حذاء نعم تفضل يا اخي الكريم تفضل عندك آه، مفتاح نعم آه، عندك مفتاح نعم عندي مفتاح رحمك الله نعم استمر يا أخي عندك حكيبة نعم عندي حكيبة نعم عندي حكيبة ممتاز أحسنت طيب الآن التمرين الرابع التمرين الرابع Latihan keempat. Tadi jawabannya naam semua, sekarang jawabannya la. Antum lihat? Sama perintahnya, hati khamsata as'iratin wa ajwibatin kal mithalil ati. A'indaka qalamun? La ma indi qalamun. La ma indi qalamun. Hmm. Jawabannya sekarang dengan menggunakan la an-nafiyah. La ma indi qalamun. ana kalau anda boleh mulai a'indaka uh, masalan a'indaka maktabun la ma indi maktabun masalan نعم صحيح هذا السؤال صحيح على ذلك لماذا تضحكون يا أخوان طيب قال الأخير الكريم رقم واحد عندك دراجة نعم لا ما عندي دراجة لا عندك سيارة لكن ما عندك دراجة ها؟ هذا عجيب نعم فضل يا أخي الكريم أعندك بيت نعم لا ما عندي بيت لا إله إلا الله محمد رسول تفضل يا أخي الكريم عندك طائرة ما شاء الله لا ما عندي طائرة ما معنى طائرة يا محمد سوا طيب. سوا نعم عندك طائرة لا ما عندي طائرة لا بس تفضل يا أخي الكريم عندك ما عندك كرسي ما عندك كرسي ما عندك ما, ما عندك بيت ما عندك كرسي ما عندنا مكتب حتى ما عندنا فلوس ربما مسكين <laughs> طيب لا بس أنت فضل أخي عندك ديك ديك نعم لا ما عندي ديك لا ما عندي ديك نعم جميل لا بس حياكم الله طيب نعم Asal majal mustamia. Bagi para pendengar silakan kita buka <clears throat> sesi untuk antum dan kami mohon untuk yang sudah menghubungi Pak Dwi, kemudian Umu Ihsan, Umu Abdillah dan Umu Tegar tidak ya tidak aja eh, jangan menghubungi kembali ya. <laughs> Kita berikan kesempatan untuk eh, teman-teman uh, yang lain yang mungkin ingin sekali bergabung bersama kami mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Nah. Baik, kita angkat telepon yang pertama sesi yang kedua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Pak? dengan Budi dari Tambun. Ya, silakan. Fadal Pak Budi. E, latihan ketiga, kemudian Bapak memberikan satu contoh untuk latihan ketiga, satu jawaban untuk latihan ketiga, dan satu jawaban untuk latihan keempat. Paham Pak Budi? Iya, Insyaallah. Silakan Pak Budi. Eh, a'indaka sahnun. A'indaka sahnun. Ma mana sahnun? Piring. Jaid. نعم عندي صحن نعم عندي صحن جميل نعم أعن yang الت- نعم التمرين الرابع نعم التمرين الرابع أعندك ثلاجة ثلاجة نعم ما عندي ثلاجة نعم. ما معنى ثلاجة Pak Budi kulkas ما شاء الله ممتاز بارك الله فيكم حياكم الله وإياك Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi طيب حتى wabarakatuh. نكسر الجواب ربما ن- نأتي بمثالين طيب لكل بكل واحد يأتي بجوابين lain. Baik. Silakan bagi Anda yang ingin eh, mencoba di 8236543 untuk pelajaran yang ke-10, tamrin atau latihan yang ke-3 dan ke-4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa kamu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Iya. نعم كيف حالكم أكمل Eh, كيف حالك Uh, khair Pak Ustaz. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah. Umu Akmal di sini <clears throat> Ana minta untuk antum memberikan dua jawaban untuk At-Tamrin As-Saris yeah. dan dua jawaban untuk At-Tamrin Ar-Rabi. Jadi masing-masing dua yeah. jawaban. Nah, yeah. tafadhali. Uh, eh, aindaka kitabun? Naam. Naam. Saya langsung jawab Pak Ustaz. Ya, fadal. Naam, indi kitabun. Naam. Jawaban lain? Aindaka darrojatun? Darajatun. Naam, indi darrojatun. جيد لا بأس نعم الآن الت- التمرين الرابع Arabi. Aindaka mindilun? جيد هذا جديد La. Ma indi Hmm, لا ما عندي La, ma indi mindilun. نعم جميل نعم Aindaka mil'aqatun? عندك ملعقة La, ma indi mil'aqatun. جميل نعم ممتاز بارك الله فيكم Assalamualaikum. wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan di belakang Umu Akmal, Anda bisa menghubungi kembali di 8236543. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Umur Waisi di Depok. Baik. Ummu Raisi, Ana minta uh, Ummu memberikan jawabannya jawaban yang baru, tidak mengulang apa yang telah dijawab. Bisa Ummu? Nah, silakan masing-masing uh, latihan dua jawaban. Tepat dari. tamrin as dulu. hakibatun. Hakibatun sudah sebutkan belum ikhwan? Sudah sebutkan belum? Hakibatun taib. Nah, indaka hakibatun. Naam, indi hakibatun. Naam, naam indi hakibatun. Sekali lagi, satu lagi. Ah, indaka uh, eh, babun. Nah, indaka babun. Taib, labas. جميل نعم nam. باب نعم طيب التمرين الرابع عندك سيارة نعم لا ما عندي سيارة جميل نعم عندك قميص قميص sudah sudah dibaca dari komis saya katana. Ganti yang lain umum. Indeka uh, sa'atun. Sa'atun jemil. La ma indi sa'atun. Nah, la ma indi sa'atun. Mumtaz, barakallahu fikum. Iya. Jazakallah khair pada Umur Wifi di Depok. Tapi kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dua ya dua penelpon di 8236543 pelajaran yang ke-10. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedikit dikecilkan Pak suara radionya atau dimatikan Apa? saja. Iya. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Jatimulya Bekasi. Sedikit dikecilkan ya Pak ya moderator radionya ya, agak feedback balik. Iya. Siapa tadi? Abu Hani Abu Hani. Ya. Abu Hani, silakan Abu Hani. Ya. Masing-masing uh, dua jawaban dua jawaban. Dan minta uh, antum bawa jawaban yang baru, jangan yang sudah terulang tadi. Tafadhol. Uh, uh, tamrin at-talib. Naam. Aindaka zaujun? Aindaka zaujun? Sahih ya, ikhwan? Sahih. Naam. Indi zaujun. Naam, sebentar Abu Hani. Eh, kalimat enda itu biasanya digunakan hanya untuk benda. Ah, iya. Nah, tidak untuk tidak masih ingat antum bagaimana kaidahnya kemarin Anda sebutkan? Nah, kalau orang maka menggunakan laka. Ah, iya, iya. Nah, ayat ya, Sekali lagi, akhi. Aindaka ah, sayyaratun. Sudah sebutkan sayyarat tadi. <laughs> <laughs> Kalimat itu masih banyak, kita Tenang aja tuh. Antum buka-buka halaman sebelumnya. Darajatun belum sebut Lo, Taib, mumtaz. Ainda ah, ka darajatun? Ah, naam, Naam. Indi darajatun. Darajatun, naam. Jait, naam. Jawaban satu lagi? Eh, sudah sudah dua ya? Baru satu. Sudah dua baru satu. <laughs> baru satu. Baru satu, ayo. Ya. Fadal masih banyak waktu buat antum. Kita tunggu, tenang saja, Ainda ka daftarun? Indaka daftarun jamil. Ada jadid. Naam. Naim. Eh, naam. Indi daftar. Naam, indi. Naam. Indi daftar. ممتاز نعم ممتاز. التمرين الرابع Aindaka sarirun? عندك سرير لا ما عندي سرير لا ما عندي س... أنت فقير جدا يا أخي فضل يا أخي الجواب الثاني عندك مفتاح Miftahun khalas, miftahun khalas. sudah dibaca bahasa tentang miftahun. Ganti yang lain. Oh, ya. Aindaka dikun. Jamil. kelas sudah. Tapi labas, aindaka dikun nama labas, labas. La, ma indi لا ما عندي ديك نعم لا ما أنتم قلتين عندك كفيل مثلا عندك كفيل لا ما عندك طيب شكرا أبو هاني جزاك الله خير apa nah ya يا Assalamualaikum السلام warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya mumtaz alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Bu Hani dan silakan satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Pelajaran yang ke-10, latihan yang ketiga dan keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, deng- dikecilkan sedikit suara radionya, Ibu. Dengan siapa di mana? Umi Muat. Di mana Umi? Di Cikarang. Cikarang. Iya. Umi Muat sekali lagi radionya tolong dimatikan saja. Ya. Uh, Fadl Umu, Umu Mu'ad. Ah. At-tamrin latihan ketiga dua jawaban, begitu juga latihan keempat dua jawaban. Afwan jiddan. Ter terputus. Iya, terputus ya. Tapi untuk umum muas yang ada di sekarang uh, eh, bisa mencoba kembali ya di 8236543 karena terputus tapi kita angkat kembali penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa umur di mana? Dengan kita di villa. Di villa mana? Villa Duta. Villa Duta. Ya, silakan. Tafadhol. Tafadhali. Hai, nah, kita Ter terputus-putus sepertinya. Eh, diulangi kembali, Umu agak terputus-putus sinyalnya. Aindaka sarirun. Aindaka sarirun. Taib. Aindaka sarirun. Maaf. Maaf. عندي سرير جيد نعم عندك Sayaratu. Sayaratu sudah dibaca tadi ummu. Cari yang lain. Uh, aindaka mindilun. Taib labas. Aindaka mindilun. La. Ah, lah, eh, masih masih ini masih apa sudah? Oh yang ketiga, Tepatlah. Yang ketiga masih latihan ketiga umum. Yang masih jawabannya na'am. Uh, Sekali lagi aindaka mindilun. Maaf, indaka. Naam? Ilu. Naam indi atau naam indaka? Indaka. Naam indi. Naam. Sekali lagi? Yang tadi yang ketiga ya? Iya. Ya. Ah, indaka babun. Taib laras. Indaka babun. Naam, inda indi babun. Naam, taib. Sekarang yang keempat, temu. Tafadhal. Nah, indaka uh, Maktabun. Maktabun. La maktaka La. Maktabun. La indi maktabun. Sekali lagi. Ma'indi maktabun. Nah, jadi jawaban terakhir. Ma'indi. Ma'in. Ma'indi. Ma'indaka. Ma'indaka. Kemal. Ma'indaka. Sarirun. Sarirun labas la la ma indi sarirun. Taib la ma indi sarirun. Taib hayakumullah. Syukran. Jazakallah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nah. Nastarih Nastarih Taib. Bagi para pendengar jangan kemana-mana Kita rehat sejenak dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Pujian dimulakan Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang baru bergabung pada malam ini kembali kita lanjutkan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita telah memasuki pelajaran yang ke-10. Dilanjutkan kembali setelah tafadhol. Nah. Antum lihat eh, setelah latihan keempat ada kalimat ta'ammal mayali. Setelah Latihan keempat sudah kita selesaikan. Antum lihat setelah itu ada kalimat ta'ammal ma yali. Ta'ammal. Mana ta'ammal ya ikhwan? Ta'ammala. Ya ta'ammalu ta'ammal. Perhatikan. Ta'ammal atau renungkan. Atau pikirkan. Ma yali. Apa yang berikut ini. Baitun. <clears throat> Mana baitun ya ikhwan? Rumah. Rumah baiti. Hmm, ada tambahan ya di situ. Setelah ta ada tambahan ya. ya, baiti. Kemudian baituka. Baituka. Ada tambahan kaf. Baituhu. Baituhu ada tambahan ha. Baituha. Hmm, tambahan ha juga hanya saja di sini. hak yang pertama untuk muzakar hak yang kedua untuk muannas baituhu untuk laki-laki baituha untuk muannas apa makna uh, huruf terakhir yang jadi tambahan setelah tak di sini ya kawan ya. baiti uh, e, alia di sini setelah tambahan ya setelah tak di sini artinya Saya. ana baiti baiti ana maksudnya baitu baitun lalu ada tambahan ana ketika digabung baiti rumah saya atau rumahku بيتك ما معنى كاف هنا <clears throat> الكاف هنا بمعنى أنت بيتك كاف هنا بمعنى أنت بيتك أي بيت بيت بلس أنت بيتك rumah rumahmu rumahmu بيته هو uh, rumahnya tapi sinnya di sini untuk laki-laki perempuan ya kawan laki-laki baituha rumahnya tapi untuk perempuan. Ah. Di sini ada bomir yang di, diletakkan setelah isim. Baiti, baituka, baituhu, baituha berubah sesuai dengan keperluan, berubah sesuai dengan keperluan. Nah, kita coba di latihan 5 uh, eh, At-Tamrin Al-Khamis ya, ikhwan halaman 58 samaniyatun wa khamsun di latihan di bawahnya Adif al-asma al-atiyah Adif, mana adif? Uh, tambahkan atau sandarkan al-asma al-atiyah uh, kata kata-kata benda berikut hmm, sandarkan kata-kata benda berikut ilal mutakalim Sandarkan kemana ikhwan? Kata ganti Al-Mutakallim Al-Mutakallim itu orang pertama Al-Mutakallim itu orang pertama, Wal mukhatab Al-Mukhatab itu orang kedua Yang diajak bicara Yang diajak bicara Al-Mutakallim itu ana maksudnya orang pertama Orang yang berbicara Wal mukhatab orang yang diajak bicara Orang kedua Wal ghaib Orang yang ketiga Orang yang tidak hadir Al-ghaib itu maknanya tidak hadir pada saat pembicaraan orang ketiga. nah, yang dibicarakan. Wal ghaibah. Hmm, apa beda antara al ghaib wal ghaibah ya, ikhwan? Al ghaib muzakkar, al ghaibah muannas. Kama huwa muwaddihun fil mithal seperti yang uh, dijelaskan dalam contoh. Untuk melihat ya, ikhwan contohnya. Qalamun <clears throat> Hadza qalami. Hadza qalamuka. Hadza qalamuhu. Hadza qalamuha. Hmm, antum lihat ya, ikhwan. Hadza qalami itu dhamir mutakallim. Kata ganti al-mutakallim orang yang yang orang pertama atau orang yang berbicara. Hadza qalami. Ma mana hadza qalami ya, ikhwan? Ini kolamku. Ini pulpenku. Nuas ya Penat. Hada qalamuka. Hmm. Al-kafuna al kafuna al al orang yang diajak bicara. bicara. Dhamir mukhatab, kaf. Ini pulpen pulpenmu atau pulpen kamu. Hada qalamuhu. Hu di sini. Ini pulpen pulpen dia atau pulpennya al-ghaib di sini al al-dhamir al-ghaib Hada qalamuha hmm, ha di situ al-ghaibah dhamir al-ghaibah ini pulpennya tapi nya di sini untuk peram untuk perempuan wadih ya ikhwan jelas wadih wadih baik kita baca dulu sama-sama ikhwan qalamun qalamun qalamun qalamun hadza qalami hadza qalami hadza qalamuka hadza qalamuka hadza qalamuhu hadza qalamuhu Hada qalamuha. Hada qalamuha. Hmm, nah, al-asma al-atiyah kata-kata benda berikut nanti ini e, antum buat seperti contoh. Hmm, Allah bisa kan? Bisa. Sahalun insyaallah, sahalun. Mana sahalun? Mudah insya Allah. Tidak sulit. Nah, man yabda? Kita ya, Kitabun. Nah kita hada kitabi hada kitabi Nah. Hada kitabuka. Nah, diterjemahkan akhir kirim hada kitabi. Ini pulpen saya. Nah. Eh, ini buku saya. Nah. Ini nah, buku kamu. Nah. Hada kitabuhu. Ini bukunya dia. Nah, bukunya dia. Iya. Dua kali. Kenapa? Peragasan sepertinya. Sebagai bentuk penegasan. Bukunya dia. Nah. Hada kita buha. nah. dia perempuan. Dia tapi untuk perempuan. Nah, ahsan akhi. Fadhal ya kirim. Sarirun. Nah. Hada sariri. Nah, sariri. Ma mana terjem Ini kasurku. Nah. Hada sariruka. Nah. Ini kasur kamu. Nah. Hada sariruhu. Nah. Ini kasur dia. Kasur dia. Nah. Hada sariruha. Nah. Ini kasur dia. Nah. Perempuan. Kasur dia perempuan. Jahid ahsan. Fadal ismun. ismun. Hada ismi. Nah. Ini namaku. Nah. Hada ismuka. Nah. Ini namamu. Nah. Hada ismuhu. Nah. Ini namanya. Hada ismuha. Nah. Ini namanya perempuan. Jaid, Pada di akhir kirim, mindilun. Hada mindili. Nah, terjem? Ini satu tanganku. Nah. Hada min hada min mindil mindiluka. Mindiluka. Nah. Ini sapu tangan kamu. Nah. Hada Nah. Ini sapu tangan kamu. Eh? Sapu tangannya. Sapu tangannya. Nah. Laki-laki. Nah. Hada mindilu mindiluha. Hada mindiluha. Nah. Ini, ini sapu tangannya. Ini sapu tangannya. Perempuan. Nah, untuk perempuan. Nah, jaid Sant. Ibnun, tafadhal. Ibnun. Nah. Anak. <laughs> Hamukallah. Nah. Hamukallah. Nah. Fadal. Hada ibni. Hada ibni. Ini anakku. Ini anakku atau anak saya. Nah. Hada Hada ib, ib Hada ibnuka. Hada ibnuka. Nah. Ini anakmu. Anakmu. Nah. Hada ib ib ib ibnuhu. هذا ابنه نعم Ini anaknya. Naam. laki-laki. Hada ibnuha. هذا ابنها نعم Ini anaknya perempuan. نعم جيد بارك الله فيكم نعم. نعيد منك سيارة. سيارة نعم هذه سيارتي نعم هذه سيارتك نعم هذه سيارته آه، ترجم أولا يا أخي الكريم لا تستعجل هذه سيارتي ini mobil saya نعم هذه سيارتك ini mobil kamu نعم هذه سيارته نعم ini mobilnya dia جيد هذه سيارتها سيارتها سيارتها Naam. ini mobilnya dia نعم جيد نعم di sini eh, kita menggunakan هذه bukan هذا نعم جميل نعم تستطيع أن تأخذ الكريم إن شاء الله مفتاح نعم طيب، كنتي هذا مفتاحي إني كنجيك نعم هذا مفتاحك مفتاحك نعم إني كنجيكم نعم هذا مفتاحه نعم إني لي نعم هذا مفتاحها نعم إني لي جميل نعم جميل الأخير يد يا أخي يد يد هذه يدي نعم لماذا هذه يا أخي benda yang berpasangan لأن يد مؤنث Muannas. terlebih dahulu itu kenapa dia mu'annas karena benda yang ada dia anggota tubuh yang memiliki pasangan dua dia dua nah ini kedua tanganku nah la la hada hada yadi ini tanganku ini tanganku nah hada yaduka Hadhihi. yaduka. Nah. Ini, ini tanganmu. Jamil. Hadhihi yaduhu. Nah. Ini tangannya. Nah. Hadhihi yaduha. Ini tangannya untuk nah. perempuan. Nah. Jamil. Nah. Baik, nafkah majelis. muslimin. Ya, kita beri kesempatan untuk sesi yang ketiga bagi Anda para pendengar yang ada di rumah ingin mencoba membaca dan menjawab Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Hari di Tangerang. Tangerang, baik. Ya, tafadhal Pak Hari. E, dibaca latihannya dari kalimat kitabun. Kitabun. Nah. Hada kitabi. Nah. Ini buku saya. Jamil. Hada kitabuka. Nah. Ini buku kamu. Nah. Hada kitabuhu. Ini bukunya eh, laki-laki. Uh, nah, Pak Hari dibaca penyampaiannya Pak yang bagus. Hada kitabuhu. Sekali lagi. Hada kitabuhu. Naam. <coughs> Hada kitabuha. Nah, terjemahkan. Ini, bukunya perempuan. Nah, jamil. Terus Pak, Isnan, sarirun. Sarirun. Enam. Hada sariri. Nah. Ini kasur saya. Nah. Hada sari ruka, Naam. Ini kasur kamu. Naam. Hada sari ruhu, Ini kasurnya laki-laki. Jamil. Hada sari ruha, Ini kasurnya perempuan. Jamil. Naam. Sekali lagi Pak Ari, tafadhal. Ismun. Naam. Hada ismi. Ini nama saya. Sekali lagi, hada. Hada ismi. Naam. Ini nama saya. Naam. Hada ismuka. Naam. Ini nama kamu. Naam. Ada ismuhu. Nah. Ini namanya perempuan. Eh laki-laki. Oh, laki-laki. Nah. Ada ismuha. Nah. Ini namanya perempuan. Masya Allah. Syukuran tari. Tari Pak Hari ya. dari Tangerang Pak tadi Pak ya? Iya Pak. Terlihat jel terdengar jelas Pak? Alhamdulillah jelas. Masya Allah. Iya. Ya, syukuran Tari. Hari. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan di belakang Pak Hari bagi Anda yang ingin mencoba di 8236543 kita akan telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Dedi di Rawakuning. Di mana tuh Pak? Bekasi. Rawakuning Pulau Gebang. Oh, Pulau, Gebang. Gebang. Okay. Pak siapa tadi Pak? Dedi. Pak, Deddy, Dedi, silakan Pak Dedi. Mindilun. Ada mindili. Nah. Ada mindiluka. Diterjemahkan Pak Dedi. Ada mindili. Ya, ini sapu tangan saya. Nah. Ada mindiluka. Ini sapu tangan kamu. Nah. Hada min di hadza min diluhu. Jamil. Hadza min diluhu. Ini sapu tangan dia laki-laki. Nah. Hada min diluha. Ini sapu tangan dia perempuan. Jamil. Nah. Ibnun, tafadhal. Hada ibni. Nah. Ini anak saya. Jamil. Hadza ibn hada ibnuka. Ini nah. anak kamu. هذا ابنه ini anak dia laki-laki nah. هذا ابنها ini dia ini? anak ini anak ini anak perempuan eh, dia perempuan nah anaknya anak dia anaknya anaknya kembali ke perempuan nah jamil istamir ya. sayyaratun Hadi sayyarati. Nah. ini mobil saya Nah. هذه sayyaratuka. Nah. ini mobil kamu Nah. هذه sayyaratuhu ini mobil dia laki-laki. Nah. saya rotuha ini mobil ini dia apa? Mobil dia. Ini mobil dia perempuan. Jamil. Nah, Hasan barakallahu syukran Pak Diri. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bagi pendengar yang lain kita masih punya kesempatan uh, Anda bisa menghubungi di 8236543 atau tiga penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu di mana? Dari Ibu Mumun di Bekasi. Taip. Ibu Mumun di Bekasi. Silakan Ibu Mumun. Miftahun. Miftahun. Haj Haja Miftahi. Sekali lagi Ummu. Haza, haza. Haja Miftahi. Ummu sepertinya Sundawi sepertinya ya, orang Sunda ya. Iya. Ha, hadanya dibaca haza, bukan haja. Ha. Haja Miftahi. Naam, Miftahi. Panjang. Miftahi. Mumtaz. Haja. Diterjemahkan Umu? Oh iya iya. Ha, miftahun kunci. Naam. Haja Miftahi. Ini. Naam, istamir. Halo, halo Umu. Sedikit diperjelas suaranya agak keras, terputus-putus ini Halo. Assalamualaikum. Afwan Jidan. Pada umum umum ya di Bekasi Anda bisa mencoba kembali terputus kayak mohon maaf sinyalnya tidak uh, bisa kita simak dengan baik. Baik. Untuk penelpon selanjutnya silahkan bagi para pendengar yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Uh, Bu Fatimah, Pak Ustaz ah, Bu Fatimah ya. Iya. Fadhil ya Bu Fatimah, Untuk mau coba? Iya, coba Ustaz nih. Wah, Masya Allah. Antum sudah mumtaz, nggak pernah coba, akhi. Nah. Tep, miftahun. ya, Ustaz? Miftahun dari situ. Miftahun, Ustaz ya? Nah. miftahun. Miftahun. Nah. Hada miftahi. Hmm, miftahi. Panjang. Hada miftahi. Nah. ini ini kunci saya. Jamil. Hada miftahika. Uh, hada هذا مفتاحك مفتاحك eh ya نعم هذا مفتاحك نعم ini uh, kuncinya kamu نعم هذا مفتاحك مفتاح miftah jamil uh, ini kuncinya dia mutakar untuk mutakar. nah jamil hada miftahuhu ah hada Miftahuhu. Eh, Miftah. Eh, miftahuha. Jamil. Eh, ini kuncinya uh, dia. Nah. Mana untuk mana? Ya, untuk perempuan. Nah. Apa nih Ustaz ya? Ya, maaf ibu Sila. Oh ya, ya, silakan, silakan. Yadun. Nah, Yadun. Hadi, yadun. Yadun. Nah, antum sudah bagus, masya Allah. Teruskan, Yadun. Hadihi yadi yadi. Nah, Jamil. Hadihi ini, yadi. Nah. Ini tangan saya. Nah. Hadihi Hadhihi yadika. Uh, eh, yaduka. Yaduka. Oh, eh, Pendek yaduka. Nah. Yaduka. Nah. Ini tangan kamu. Nah, sekali lagi akhi, hadhihi yaduka. Hadhihi yaduka. Muntaz. Nah. Ini tangan kamu. Jamil. Ha hadhihi yaduhu. Yaduhu. Yaduhu. Nah. Ini tangan kamu untuk mudzakkar. Hmm. Muntaz. Hadhihi yaduha. Hadhihi Hadhihi yaduha. Yaduha. Naam. Ini uh, tangan kamu eh, tangannya untuk Wanat. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu ya, khair. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bu Fatimah. Tetap semangat. Dan kita terima kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan um Umi Ali. Di mana Umu? Di Ciracas. Ciracas. Hmm. Umu Ali eh, soalnya di luar dari ini ya, dari latihan ya. Ana pilihkan kalimatnya zamilun. Oh iya. Silakan. Ha, hada jamilun. Ha, hada. Hada jamili. Zamili, za, zai. Ja, jamili. Nah, ada dengar kan ja, za. Sekali lagi umu. Za, zamili. Nah, mumtaz. Ini. Ha Mama zamilun? Cantik. لا لا لا زميل زاي بالزاي oh nggak tahu zamilun teman atau kawan zamilun oh. Haza zamiluka Z ini terjemahkan ini teman teman kamu mumtaz Haza zamiluhu nah ini teman dia jamil Haza zamiluha nah ini teman dia perempuan mumtaz Kalimat lain uh, babun. Hada babi. Naam, jamil. Hada babuka. Nah, terjemahkan dulu, Mu. Ini rumah saya. Ah, babun, babun. Eh, pintu. Pintu. Ah, nah, ini ini pintu saya. Nah. Hada tadi deh. Hada ba babuka. Jamil. Nah. Ini pintu kamu. Nah. Haza babuhu ini pintu dia. Mumtaz. Haza babuha ini pintu dia perempuan. Enam Jamil. Sant. Satu lagi umu ya. Uh, dikun. Eh? Dikun. Di, nah, mana dikun? Itu apa namanya? Ayam. Ayam, Mumtaz. Haz, hazi, haza diki. Mumtasa Diki. Nah, ya, Diki bukan nama orang ya? Nah. Ini. Nah, ya silakan. Ini ayam saya. Nah, Mumtaz. Halo, Ustaz. Haza dikuka. Nah. Ini ayam kamu. Nah. Haza dikuhu. Ya, nah. Ini ayamnya. Nah. Hadaniku ha ini ayamnya perempuan. Ja, ja, jazakallah khair. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan silakan bagi pendengar yang lain di 8236543 satu penelpon terakhir kita terima sebelum kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum. Halo. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silahkan. Taib Afwan terputus. Bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa menghubungi <clears throat> untuk menjawab pertanyaan pada tamrin yang terakhir untuk malam ini. Ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Adi di Cibitung. Cibitung ya, Pak? Ya, Pak Adi. Ya. E, masih latihan yang tadi Pak Ana pilihkan kalimatnya buat Antum Pak Adi Gak nggak keberatan Pak Adi ya? Nah Baik, eh, misalnya Ana ambil kalimat Yang mudah saja Abun Abun. Hada abi. Hada. Abi. Hada abi. Terjemahkan. Ini bapak bapakku. Nam. Hada abuka. Hada. Abuka. Abuka. Panjang. Hada abuka. Mumtaz. Ini bapakmu. Nam. Hada abuhu. Abuhu. Nam. Ini bapaknya. Mumtaz. Hada abu. Hada abuha. Nah. Ini bapaknya perempuan. Naam, jamil. Kalimat lain, akhir kirim. Uh, madrasatun. Hadihi madrasati. Mumtaz. Ini sekolah saya. Naam. Hadihi madrasatuka. Naam. Ini sekolahmu. Mumtaz. Hadihi madrasatuhu. Naam. Ini sekolahnya. Jamil. Hadihi madrasatuha. Nah. Ini sekolahnya perempuan. Mumtaz. Satu lagi Pak Ari. Nah. Uh, cari yang mudah saja, tidak usah sulit-sulit. Ummun. Ummun. Ummun. Nah. Hada ummi. Nah. Hada wa hadihi. Oh. Ummun. Hada. Hadihi. Hadihi. Naam, Jamin. Ini ibu saya. Naam. هذه أمك نعم إني بمو نعم هذه أمه هذه أمه إني ibunya جميل نعم هذه أمها ini ibunya perempuan Barakallahu fikum syukran jazakallah khair Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kepada Adi di Cibitung Tapi Ustaz tadi penutupan yang terakhir kita ya. akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang nah. telah masuk. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Afa di Pamulang, saya tolong jelaskan tamrin halaman 52. Iya. Cetakan baru cetakan lama ini. Cetakan baru insyaallah. Ya, halaman 52. Ya. Hal tamrin yang tamrin kedua nomor 1 dan 2, satu tamrin 2 iya nomor 1 dan 2. Kemudian tamrin yang ketiga nomor 1 dan 2 juga. Masya Allah. Ini maksudnya apa ini? Murajaah sepertinya ya. Sepertinya atau mungkin kurang paham apa iya. yang diminta di sini. Baik, pada baiknya kita baca dulu perintahnya di sini. Di halaman 52 ini cetakan terbaru ada imla il farag imla fil faragi isilah di tempat yang kosong fi mayali dalam apa-apa yang berikut, maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut, bin na'ti hmm, dengan sifat anat naat mana an-na'at ya kawan? Sifat alladhi yang baina kausain yang terdapat di antara dua kurung, baina antara kausain dua kurung. Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum setelah diberikan alif lam indal luzum jika diperlukan. Isilah, anak ulang sekali lagi. Isilah di tempat yang kosong dalam kalimat-kalimat berikut bin na'ti dengan sifat alladzi baina khusain yang terdapat di antara dua kurung ba'da tahliyatihi bi al indal luzum setelah diberikan alif lam jika diperlukan. Contohnya Nomor satu, kita coba nomor satu. Ainal mudarris. Ainal mudarrisu. Al-mudarris ini diminta untuk e, diberikan kata sifat untuknya. Dan sudah diberikan di sini kalimatnya. Dalam kurung apa kalimatnya ya kawan? Jadi. dun. Hmm. Lihat bagaimana jawabannya. Ainal mudarrisul jadidu. Ainal mudarrisul jadidu. Hmm. Apa yang berubah di sini ya ha, tambah alif lam di kalimat jadi Jaridun tadi awalnya tidak menggunakan alif lam, setelah dia diletakkan di belakang al mudaris maka dia harus diberikan alif lam karena diperlukan. Apa sebabnya di, diberikan alif lam di sini, ikhwan? Ainal mudarrisul jadidu apa sebabnya? Al sifat, sifat daripada isim yang sebelumnya. Isim sebelumnya apa ikhwan di sini? Al mudaris Aliat al mudarris itu punya alif lam. Hmm. Maka sifatnya pun harus diberikan alif lam. Sehingga jawabannya ainal mudarrisul jadidu. Karena e, al mudarrisnya itu ada alif lamnya, maka jadidunnya juga harus diberikan alif lam. Karena sifat itu mengikuti al mausuf. An-na'tu yatba'ul mausuf atau yatba'ul man'ut. Sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Begitu juga yang selanjutnya at-tajiru coba saya mau coba ini nomor dua Man yaqra? Uh, ya Muhammad. اثنان التاجر نعم. نقطة نقطة في السوق نعم التاجر sekali dibaca yang dalam kurung akhi kabirun nah kabirun di sini akan menjadi kata sifat nah fadhal akhi at-tajirul kabiru fis suqi nah at-tajirul kabiru fis sifat kabirun sifat untuk at karena at-tajir ada alif lamnya maka sifatnya kita berikan alif lam juga At-tajirul kabiru Fisuki Karena sifat selalu hmm. mengikuti Al-musuh benda yang disifati Mudah-mudahan paham insyaAllah ya. Ada beberapa pertanyaan yang um, meminta penjelasan dari mufrodat Girarihi Ala girarihi iya. Girarihi iya, Seperti yang halaman 37 ah. 37 cetakan yang baru Iqra al-misal wa kawin jumalan ala girarihi. Uh, aina? lagi ikra'il misal wa kawin jumalan ala qiraah al misal bacalah contoh e, bacalah contoh wa kawin dan e, bentuklah atau buatlah jumalan kalimat e, kalimat-kalimat ala girarihi ala diddihi ala gir bermakna ala diddihi di sini artinya bukan di sampingnya di sini artinya uh, yang berlawanan dengannya yang yang berlawan ala di mana ala diddihi, ala aksihi. Bacalah contoh, kemudian membuat kalimat yang berlawanan dengannya. Hmm, begitu maksudnya. Ala di mana? ala diddihi ala atau ala ala aksihi. Atau di sini Muhammadun talibun. Lihat kalimat di sebelahnya. Aminatu talibatun. Yang awalnya muzakkar Muhammadun talibun. Di sebelahnya Aminatu talibatun mu'annas. Membuat kalimat yang berlawanan dengan kata sebelumnya. Muzakar maka dibuat jadi mu'annas. Fahim Tom? Fahim. Baik. Satu lagi saja. Ya. E, berkaitan tentang sifat dalam contoh pelajaran yang ketiga. Nah. E, banyak di sini mungkin tidak di, penjelasan berkaitan tentang sifat apakah harus sama karena pada pelajaran ketiga kita dapatkan ada beberapa kata yang beralif lam kemudian setelahnya tidak beralif lam. Al maktabu jadi dun Nah, apakah itu termasuk sifat atau bukan, Sat? Nah, ini sudah juga pernah tanyakan. <clears throat> Ana jelaskan di sini beda antara kalimat al maktabu jadi dun dengan al maktabu al jadidu beda. Lihat coba, coba kita lihat bagaimana uh, beda terjemahannya. Al maktabu jadidun. Meja itu baru. Meja itu baru. Ini pengabaran kepada kita. Ada meja di depan kita, oh meja ini baru. Kalau al-maktabu al-jadidu meja yang baru. Lihat terjemahannya, meja yang baru. Al-jadidu itu sifat untuk meja. Al-maktabu untuk meja. Al-maktabu al-jadidu meja yang baru. Kalau al-maktabu jadidun itu al-maktabu mubtada jadidun khabar. Adapun al-maktabu al-jadidu maka al-maktabu e, eh, mausuf al-jadidu sifah atau al-man'ut dengan an-na'at. Wallahu a'lam. Kemudian ini maktabul jadid Ustaz. Naam ya akhi. Maktabul jadid. Maktabul jadid. Ja, maktabul jadid itu mudafun wa mudafun ilaih. Naam. Itu lain lagi, bukan mubtada wa khabar, bukan juga sifat wa mausuf. Itu mudhafun wa mudhaf ilaih. Nah, Nah, cukup. Insya Allah kesempatan akan datang kita akan melanjutkan beberapa latihan-latihan yang masih tersisa di di Ad-Dars Al-Ashir ini dan uh, mudah-mudahan antum masih terus murajaah dan insya Allah kita tunggu minggu depan. Subhanallah hamdik, syukurlah ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.